Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Oh, <laughs>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 ke ketangan bahaya. Sana, cepat tinggalkan tempat ini. tunggu kami, Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. tunggu, saya menjauh. Takut itu berapa mana? tunggu, ada di mana, Wina? Tunggal ada di dalam kampus. diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku liku kehidupan dari dua insan manusia. Ulan dari bawah lari Mak ropang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini, supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 itu adalah anak Kimpur pesuruhnya dulu. Karena selama Gandini menjadi istrinya, belum pernah Raden Wangsa menyentuh tubuh istrinya itu. Namun Kiwista menjadi terkejut ketika Kiwista tahu bahwa anak Raden Wangsa Dirja itu hidup kembali. Kiwista sudah membayangkan bagaimana gembiranya Raden Wangsa Dirja mendengar bayi itu hidup kembali. Sehingga Kiwista ingin cepat-cepat kembali ke Lubuk Mentilin menyampaikan kabar gembira itu. Jadi, kau betul menyaksikan dengan matamu sendiri bahwa bayi itu hidup lagi, Kiwista? Sumpah. Saya berani bersumpah, Kisabrang. Bahwa bayi itu memang hidup lagi. Kau tidak bohong? Biar disambar petir saya kalau saya bohong. Bahkan Den Gandini bilang... Apa? Apa? Gandini bilang apa? uh, <laughs> Gandini bilang bahwa anaknya itulah calon lurah Lubuk Mentil. Dia bilang begitu? Iya, dia bilang begitu. Ah, oh, di depanmu dia bilang begitu? Iya, di depan saya dia bilang begitu. Ah, celaka, ini benar-benar celaka. Kenapa celaka, Kisabong? Anak itu bisa merebut kedudukanku di sini. Tapi bayi itu kan masih kecil, Kisabong. Ah, sementara menunggu dia dewasa, tentu ibunya bisa menggantikannya. Wah, oh. celaka, celaka. Eh, tunggu, tunggu. Hmm, ada apa lagi? hati mau kemana? Mau ke kota raja. Aneh. Kenapa Ki Sabrang jadi takut begitu? Oh. Semoga Den Mangsa tidak kemana-mana. Rumah dan Mangsa ini tambah sepi. Pasti dia tidak ada. Eh, jangan ribut kamu. Apa kau tidak tahu? Aku sedang bingung. Diam kamu di sini. Berhenti kenapa kau larang aku masuk? Ini perintah dari Raden Wangsa Dirja. Aku kan sudah sering kemari. Saya tahu, Ki. Eh, apa kamu tidak kenal dengan aku? Kenal, Ki. Tapi ini perintah. Jadi aku tidak boleh masuk? Tunggulah di sini. Tunggu? Berapa lama? Sampai ada izin dari Raden Wangsa Dirja. Wah, aku kan membawa berita penting. Berita dari mana? Berita dari Lubuk Mentilin. Menurut pesan yang kuterima, pesan dari Lubuk Mentilin tidak penting. Jadi silakan meninggalkan tempat ini. Meninggalkan tempat ini? Ah, ini berita menyangkut. Biarkan dia masuk. Oh, Raden Wangsa Dirja. Silakan masuk, Kisah Berang. Ah, masuk, Kisah Berang. Iya, Raden Wangsa. Duduklah. <laughs> Eh, terima kasih, Den Wangsa Dirja. Pertama-tama saya aturkan sembah kehadapan Raden. Hmm. Ada berita apa lagi Kisabrang? Uh, eh, berita penting Raden. Uh, tapi aneh, kenapa saya membawa berita penting dari Lubuk Mentilin tidak diizinkan masuk ke sini Raden? Pesan yang aku sampaikan pada seluruh pengawalku memang begitu. Aku tidak tahu kalau Kisabrang yang datang. Ketahuilah Kisabrang bahwa keadaan kerajaan sekarang dalam bahaya. Itu sebabnya penjagaan diperketat. Sedangkan orang-orang yang boleh memasuki tempat-tempat penting di kerajaan ini diteliti dengan seksama. Bahaya bagaimana, Raden? Tentara Singasari sudah memukul mundur pasukan kerajaan hampir di seluruh medan tempur. Oh, betul begitu, Den Wangsa? Betul. Lihatlah. Di dalam kota raja ini, di mana-mana terdapat tentara kerajaan untuk berjaga-jaga. Walau kehidupan di dalam kota raja masih biasa-biasa saja. Oh, begitu, Dan. Nah, berita apa yang kau bawa kemari? Uh, kalau boleh saya bertanya... Tentang apa? Uh, apakah tentara Singasari sudah mendekati kota raja, Den? Belum. Uh, apakah saya bisa mendapat keterangan tentang keadaan kota raja, Den Mangsa? Untuk apa? Untuk kau jual lagi kepada orang-orang Singasari? Ya, harga berita sekarang ini pasti lebih mahal, Den. Jangan. Lah, kenapa jangan Raden? Bukankah Raden Wangsa akan mendapat bagian yang lebih besar daripada yang sudah-sudah? Kali ini, aku tidak akan mau menjual berita lagi. Ah, kenapa, Den? Bukankah akan menambah isi pundi-pundi Raden Wangsa? Kalau aku jual berita ini, maka tentara Singasari akan mudah menyerbu ke dalam kota raja. Ah, sudah tentu, Den. Selama ini berkat berita-berita kita yang gitu, mereka bisa memukul mundur pasukan Dharma Seraya di setiap peperangan. Kalau mereka masuk ke dalam kota raja, maka aku akan tergusur. Aku akan menjadi gelandangan kalau tidak sempat terbunuh oleh orang-orang Singasari. kenapa harus terbunuh, Dek? Sejak sekarang, Raden Wangsa bisa mengusik ke tempat yang jauh, yang aman dari kejaran tentara Singasari. Sudahlah, jangan menyuruh aku jadi gembel. Ah, Raden, ini kesempatan baik untuk mendapatkan keuntungan besar. Lupakan, lupakan. Kini berita apa yang kau bawa dari lubuk mentil? Ah, jadi dan Wangsa betul-betul tidak mau menjual berita kepada tentara Singasari. Kan aku sudah bilang tidak. <laughs> baik, baiklah. Nah, berita apa yang kau bawa dari lubuk mentil? uh, <laughs> ano, mengenai anak Raden Wangsa Dirja. Anakku? Bukankah sudah meninggal? Iya, Ben. <laughs> Tapi sekarang bayi itu hidup lagi. Apa? Betul begitu? Betul, Den. Kalau saya bohong, saya berani dihukum gantung sekarang juga. Kau melihat bayi itu hidup lagi? Ah, tidak, Den. Tapi Kiwista menyaksikan sendiri. Bahkan Den Gandini bilang bahwa bayi itu akan menggantikan aku. Lalu, Bagaimana kedudukanku, Den? Bagaimana nasibku kalau aku sudah tidak jadi lurah lagi? Berita ini harus diselidiki kebenarannya. Benar, Den. Bayi itu hidup lagi. Bahkan Den Gandini sudah memakai nama yang Den Wangsa berikan pada bayi itu, yaitu Raden Gajapati. Jangan-jangan bayi orang lain yang diakuinya sebagai anaknya. Oh, jadi Raden Wangsa juga tidak senang kalau bayi itu hidup lagi. Bukan masalah senang atau tidak senang. Tapi mana ada orang mati hidup lagi? Iya, Den. Mana ada orang mati hidup lagi? Iya, siapa tahu cara ini untuk memeras aku? Oh, memeras Den Wangsa? Dan Gandini memeras Den Wangsa Dirja? Bukan Gandini, tapi orang lain yang mencoba memeras aku melalui Gandini. Apa yang akan Den Wangsa lakukan sekarang? Aku akan datang sendiri ke dusun Kumba. Akan aku buktikan. Betulkah bayi itu anakku atau anak orang yang dipinjam untuk memerasku? Betul juga, Den. Karena dusun itu jauh dari kota raja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 Kemana tengah malam begini? Mau menemui Aki Sawar? Untuk apa? Untuk membuat perhitungan dengan dia. Aduh, oh, buat apa? Untuk membuat perhitungan dengan dia. Ah, sudahlah. Ya. Untuk apa lagi? Kini yang penting anakmu sudah kembali. Justru dia akan menghancurkan anakku, Bu. Apakah ibu tidak tahu? Oh, siapa bilang begitu, nak? Lihat, tongkat berkepala burung gagak itu bergerak-gerak seperti hendak dipatahkan orang. Oh, ibu tidak melihat apa-apa. Itu hanya perasaanmu saja. Ah, sudahlah, Bu. Tolong tunggui anakku gajah pati Aku akan ke rumah Aki Solo. oh siapa? Uh, aku, Ki. Aku, aku, Ki. Oh, kau. Masuklah, masuklah. Iya, Ki. Mana kawan-kawanmu yang lain? Eh, anu Ki sedang menunggu di luar. Eh, iya iya, bagaimana? Berita apa yang kau bawa malam-malam begini? Eh, bayi yang kami kuburkan tiga hari yang lalu itu... Nah, kenapa? Bagaimana? Ketika kami lewat di kuburan bayi itu siang tadi, hmm. kuburan bayi itu sudah terbongkar, Ki. Hah, terbongkar? Lalu uh, mayat bayinya bagaimana? Tidak ada, Ki. Ah, dicuri orang. Mayat bayi itu pasti dicuri orang untuk menuntaskan ilmu yang dipelajarinya. Ah, kini kita harus tahu siapa yang mencuri mayat itu atau nanti uh, bila mayat bayi itu dibuang sembarangan, maka burung-burung gagak siluman itu pasti datang lagi beramai-ramai ke dusun kita ini. Uh, tapi Ki, hmm. mayat bayi itu bukan diambil orang Ki. Uh, uh, jadi mayat bayi itu diambil ibunya. Ah, masa? Betul Ki. Ah, siapa yang bilang? Semua orang dusun ini tahu Ki. Uh, gila juga perempuan itu. Untuk apa dia ambil mayat anaknya? Ah, entahlah, Ki. Tapi anaknya itu kini hidup, Ki. Ah, hidup? Mayat bisa hidup kembali? Kau jangan main-main padaku ya. Betul, Aki Solor. Hah? Kalau Aki tidak percaya, mari kita ke rumah perempuan itu sekarang. Mari, ingin tahu juga aku bagaimana ilmu perempuan itu. Ah, kalau dia bisa menghidupkan orang mati. Tolong Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak. Oh, aduh, aduh, aduh. Eh, eh, eh, kenapa Pak? Kenapa? Tanganku, Bu. Aduh, punggungku juga ini, Bu. Bapak ini encok rupanya. Bentar, Pak. Aduh, orang lagi sakit kok malah ditinggal, Bu. Nah, Pak, minumlah ini.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 Sebaiknya aku tunggu di sini. Kalau orang-orang ini adalah orang-orang yang datang ke rumahku dulu, maka malam ini akan aku hajar mereka semua. Hmm, yang berjalan paling depan itu adalah Aki Solo. Kebetulan. Hmm, siapa kamu? Apakah Aki Solor lupa padaku? Oh, kau. Mau apa kau menghadang perjalanan kami? Ha? Karena malam ini aku akan menemuimu, Solor. Oh, ah, kebetulan sekali. Kami pun akan menuju rumahmu malam ini. Bagus. Rupanya kalian semua orang-orang yang pernah menggedor rumahku dan menculik bayiku. Hei, perempuan hina. Eh, apakah kau tidak tahu diri? Eh? Jangan seenaknya Solor mengatakan aku perempuan hina. Aku ini adalah istri Raden Wangsa Dirja. Aku tidak takut. Panggil suamimu untuk kemari. Tidak usah. Untuk menghukummu, cukup aku sendiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa aku bernama Raden Ayu Gandini, istri Raden Wangsa Dirja, menantu Panglima Perang Kerajaan. Dan aku juga adalah seorang perwira pengintai kerajaan. Tidak usah banyak pamer nama. Ha? Sekarang kamu mau apa? Ha? Mau ini. Ya! Eh, kalian Jangan menonton saja. Serang perempuan itu. Ayo, Perkelahian antara Gandini dengan rombongan Apisolor pecah sudah perkelahian yang terjadi di tengah malam. Orang-orang dusun itu menyerang dengan membabi buta. Mereka tidak mempedulikan siapa Gandini. Sehingga dalam sekejap, banyak sudah di antara mereka tergelimang dihantam tongkat yang berada di tangan Gandini. Namun, mereka masih belum juga sadar. Bahkan, mereka bangkit lagi berdiri untuk menyerang dan mengeroyok Gandini. Namun ketika sebuah tusukan tongkat Gandini persis mengenai tenggorokan seorang penyerang, Lalu penyerang itu mati seketika karena lehernya tembus dihajar tongkat itu. Barulah yang lain sadar, namun sudah terlambat. Mereka sudah tidak bisa mundur lagi karena Gandini menyerbu mereka dengan tongkat di tangan, bagaikan Gandini sedang memegang sebuah pedang. Sehingga sudah banyak korban yang jatuh bermantikan darah. Sementara Aki Solor coba duduk bersemedi untuk mengalahkan Gandini dengan ilmu gaibnya. Usaha api Selor itu sia-sia karena pengaruh tongkat yang dipegang Gandini itu luar biasa. Tongkat itu mengeluarkan hawa dingin sehingga api Selor menggigir dibuatnya. Bangun, Aki Busuk. Kau mau menantang aku? Aku mau membunuhmu. Karena yang lain sudah melarikan diri. Hah? Lari? Oh, ka, kau, kau telah membunuh banyak orang. Kau, ah, kau bisa dihukum oleh orang-orang dusun ini nanti. Aku yang akan menghukum mereka. Dan malam ini, kau yang harus aku hukum dulu. Ya! Ah! Bangun kau! Aduh, berani kau memukul aku. Hah, cuma seperti ini kehebatanmu dukun keparat. Kau akan dihukum oleh seluruh penduduk desa ini. Nah, ini untukmu. Ya. <laughs> Itu baru tendangan biasa. Sudah muntah darah kau. Nah, kini lihat. Ini tendangan maut yang akan mengirimmu ke akhirat. Yes! Ya! <laughs>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 sehingga tulang-tulang Akisolor berderak-derak. Nah, Pendan kisah ini untuk mengetahuinya, ikut lanjutan kisah esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompah, episode ke-8.